Dodot iro dodot iro kumitir bedah ing pinggir pakaian kebangsaan kita harga diri nasionalisme kita telah sobek-sobek oleh tradisi penindasan oleh tradisi kebodohan oleh tradisi keserakahan yang tidak habis-habis Tondo tondomono celumatono, kanggo sebo menggosore, harus kita jahit kembali harus kita benahi lagi, harus kita utuhkan kembali agar supaya kita siap untuk menghadap ke masa depan. Memang kita sudah lir-ilir, sudah ngelilir, sudah terbangun dari tidur, sudah bangun, sudah bangkit sesudah tidur terlalu nyenyak selama 30 tahun atau mungkin lebih lama dari itu. Kita memang sudah bangkit, beribu-ribu kaum muda, berjuta-juta rakyat sudah bangkit keluar rumah dan memenuhi jalanan. Membanjiri sejarah dengan semangat menguak kemerdekaan yang terlalu lama diidamkan. Akan tetapi, mungkin karena terlalu lama kita tidak merdeka, sekarang kita tidak begitu mengerti bagaimana mengerjakan kemerdekaan, sehingga tidak paham beda antara demokrasi dengan anarki. Terlalu lama kita tidak boleh berpikir, lantas sekarang hasil pikiran kita keliru-keliru. Sehingga tidak sanggup membedakan mana asap, mana api, mana emas, mana loyang, mana nasi, dan mana tinja. Terlalu lama kita hidup di dalam ketidakmenentuan nilai, lantas sekarang semakin kabur pandangan kita atas nilai-nilai yang berlaku di dalam diri kita sendiri, sehingga yang kita jadikan pedoman kebenaran hanyalah kemauan kita sendiri, nafsu kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Terlalu lama kita hidup dalam kegelapan sehingga kita tidak mengerti bagaimana melayani cahaya. Sehingga kita tidak becus mengurusi bagaimana cahaya terang sehingga di dalam kegelapan gerhana rembulan yang membuat kita buntu sekarang, kita junjung-junjung pengkhianat dan kita buang-buang para pahlawan. Kita bela kelicikan dan kita curigai ketulusan.